Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ayo. Ah. Perhatikan ya kalau ada faedah bisa catat catat. Nah, jangan dipakai untuk yang lainnya gambar-gambar jangan ya. Ayo, nanti biar waktunya terkondisikan. Nah. Kita lihat halaman berikutnya yaitu pembahasan masih syarah Mandhum Asul Fikih wa Qawaid karya Syekh Muhammad Shalih Sa'imin. Pembahasan masalah apa sih sekarang kita ini? Masalah qur'ah. Masalah qur'ah, qur'ah itu undian, diundi. Tapi tapi bukan undian yang haram. Paham ya? Karena undian yang haram, haram seperti perjudian, taruhan. Paham ya? Itu haram Bagaimana kita jelaskan penjelasannya kemarin sudah kita baca. Luasannya kalau seandainya mengarah pada maisir, perjudian haram. Tapi kalau sekedar untuk memberikan solusi karena dua perkara yang apa yang sama-sama baiknya tidak bisa dikuatkan salah satu di antara keduanya misalkan dan harus dipilih maka kalau nggak bisa dikeluarkan dengan cara dipilih dengan Quran diundi paham ya sebagaimana kisahnya kita lewati dan sekarang kita ambil lagi kata beliau wahai kaidah tuh ma'khudatun dari kitab sunnah kaidah ini diambil dari Al-Qur'an sunnah amal kitab adapun di dalam Al-Kitab fa innallaha ta'ala zakar al-Qur'ata fi mawdhi'ain min kitabih maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Qur'an undian ini nam di dua tempat dalam Al-Qur'an Karim. Al-maudhi' al-awwal tempat yang pertama, perhatikan situ yang punya kitab. Fi kisah Maryam haitsu qala itu kisah Maryam alaihissalam eh, ketika Allah telah mengatakan wa ma kunta ladaihim id yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladaihim id dan tidaklah engkau saat itu ketika pena-pena dilemparkan untuk diundi mana yang dapat dan mana siapa yang berhak untuk menjadi apa orang yang mengurusi Maryam paham ya diundi situ karena orangnya baik semua soleh gitu loh nah ketika mereka melemparkan apa pena-pena mereka mana di antara mereka yang apa yang berhak mendapatkan apa tugas beban amanah untuk apa untuk menjaga Maryam Wa ma kunta ladaihim idh Dan saat itu ketika mereka berselisih, engkau tidak ada di sisi mereka. Syahid di sini. Barakallahu fiik. Saat itu Naam barakallahu fikum karena dipilih sangat sulit karena sama-sama punya keutamaan dilakukan qur'ah. Paham ya? Qur'ah. Dan kisahnya banyak sekali. Di antaranya kisah Rasulullah SAW ketika hendak perang apa? Nah barakallahu fikum Bani Mustalik. Keluar perang nah Barakul al-Muraisi atau Bani Mustalik itu ya. Di antara istrinya di Qur'ah ternyata yang ikut siapa Aisyah Ummul Mukminin. Karena istri beliau kan banyak di Qur'ah. Nah, itu termasuk dalil juga bahwa Qur'ah undian yang tanpa didasari perjudian diperbolehkan. Paham ya? Nah, tapi kalau antum datang ke toko harus bayar dulu, ngambil uang apa, ngambil kertas undian itu hindari. Karena itu nanti masuk dalam maisir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum masuk dalam perjudian walaupun secara halus. Jadi kalau misalkan antum beli tanpa antum bayar di situ, kemudian dapat hadiah lain lagi urusannya. Tapi kalau misalkan harus dibeli eh, beli apa? Beli tiketnya, beli ini hindari barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Wa amal mudin sani adapun tempat yang kedua yang bahas masalah masalah apa? Masalah Qur'an ini. Fa fi qissati Yunus salam hina ma kharaja min qaumihi mughadiban. Kisah Yunus alaihissalam ketika beliau keluar eh, dari tengah-tengah kaumnya dalam keadaan beliau marah saat itu. Summa raqibas dan kemudian beliau naik perahu atau kapal, kulat bihim safinah, kemudian kapalnya ini berat, keberatan banyak penumpangnya. Fatarru ila an yulku ba'd. Naam. E, man fiha. Kemudian mereka terpaksa untuk apa? Mereka melemparkan sebagian yang ada di atas kapal tersebut. Dilemparkan mana? Ke laut, gitu loh. Karena keberatan, kalau keberatan kalau misalnya tenggelam, tenggelam semuanya gitu loh. Paham ya? Nah, di sini bagaimana ini? Ayo, faqamu Qur'an, bil qur'an. karena mereka melakukan qur'an diundi. Nah, walihada qala Allah Ta'ala fasahama fakana minal mudhadin. Ternyata di situ ada undian, diundi ya, siapa nanti yang layak untuk di atas kapal dan siapa yang tidak. Ternyata Nah, Nabi Yunus alaihissalam termasuk yang dilemparkan. Paham ya Allahul musta'an. Berikutnya, wa amas sunnah faqad za'atil qur'ah fi sittati mawadi'. Adapun dalam as-sunnah ada contoh mengenai apa qur'ah yaitu undian diundi pada enam tempat. Perhatikan yang pertama, minha qaulun Nabi SAW di antaranya adalah perkataan Rasulullah SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fil nidda'i was awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu." Naam. Lastahamu. Illa istahimu alaih lastahamu. Artinya apa? Kalau seandainya manusia tahu tentang apa? Tentang seruan dan juga tentang keutamaan saf yang pertama dan mereka tidak akan mendapatkan kecuali harus melakukan undian atau berlomba-lomba, maka saya mereka akan melakukan undian. Paham ya? Maksudnya diundi siapa yang berhak mendapatkannya gitu ya. Berlomba-lomba gitu ya untuk mendapatkan saf yang pertama tersebut. Wa minha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada safaran akra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharja biha masyaallah. Dan juga dalam as-sunnah yang lainnya Rasulullah SAW dahulu ketika hendak safar itu beliau melakukan qur'ah, mengundi antara apa istri-istri beliau. Eh, mana di antara mereka yang keluar namanya, eh, keluar undiannya, maka dia keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang Atau kita ambil dikit lagi sampai bawah itu. Wal ulama rahimahumullah taradu hadza dan para ulama rahimahullah mereka menetapkan hal ini wa dan mereka mengatakan hadi amsilatun sebagian mereka ada yang menolak ya menolak mengenai Qur'an ini kata mereka ini adalah semata perjudian tapi kita lihat. Nah, sebagian ulama mereka menolak Nah barakallahu fikum menolak mengenai Qur'an ini. Wa qalu dan mereka mengatakan hadi amsilatun la tu'til hasr. Fakulu ma fakulu mastabaha fihi al-amr biduni tamyiz wa biduni an yakhruj al maisir fa innal qur'ata tajri fihi masyaallah. Jadi contoh-contoh ini enggak bisa jadikan apa? Enggak bisa jadikan untuk membatasi. Dalam Al-Qur'an sekian, dalam As-Sunnah sekian itu bukan pembatasan. Bahkan semua tragedi, semua kejadian kalau bentuknya nanti seperti yang akan disebutkan ini, yaitu apa? Tersamarkan perkaranya, nggak bisa dibedakan dan tidak keluar eh, mengarah kepada perjudian diperbolehkan. Jadi tadi cuma contoh saja tadi itu ya. Nah, dalam Al-Qur'an 2 dan al sunnah 6 itu cuma contoh saja. Nah, bukan pembatasan. Kata beliau setiap perkara yang tersamarkan di situ perkaranya nggak bisa terbedakan dan keluar dari apa? Keluar dari enam perkara yang mengarah pada perjudian maka qur'ah tajrifih Eh, Qur'an tetap terjadi di situ. Yaitu nah barakallahu fikum dilakukan apa? Dilakukan undian di situ, diperbolehkan. Faham? Contohnya apa? Contohnya ada tiga orang ingin jadikan imam. Tiga orang sama-sama hafalnya kuat, bagus bacaannya, kemudian apa istilahnya sama-sama mengenal sunnah. Jadi sulit dibedakan. Tiga orang siapa yang berhak? A, B atau C? Yang C sama si B sama A mengharap semua. Terus bagaimana biar clear, enggak ada solusinya, enggak terbedakan sangat sulit dibedakan karena sama-sama punya keutamaan, hafalannya kuat, menghafal Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, paham juga, bacanya bagus semuanya di Qur'an. Di Qur'an. Nah, diundi. Menggunakan kertas bagaimana? Enggak ada larangan karena itu hanya untuk mempermudah saja. kertas misalkan A, B, C. Eh, ada berapa kertas itu, ada yang kosong kan misalkan nanti misalkan dikeluarkan ternyata yang ngambil yang keluar A misalkan berarti A yang jadi imam misalkan seperti itu. Wa minal ulama man angkara al-qur'ah mutlaqan. Sebagian ulama mereka mengingkari Quran secara mutlak. Wa qala mereka mengatakan innaha syabihatul bimaisir, ya kan? Yang mengingkari mengatakan Quran itu undian itu seperti mirip seperti perjudian. Li'anal insana la yadri ma hadd. Nah, karena orang enggak tahu bagian dia yang mana gitu loh, enggak tahu. Walakinna nashtarit tapi kita mensyaratkan Allah takhrut makhrajal maisir. Tapi kita ingat mensyaratkan apa? Undian yang tidak masuk sampai kepada apa perkara perjudian. Jadi selama undian tersebut enggak ada perjudian, enggak ada taruhan, enggak ada na barakallahu fikum. Naam unsur perjudian boleh. Fa in kharajat makhrajal maisir muni'at. Ya kan? Kalau seandainya sampai ke tingkatan ini perjudian ini tawanan eh, adanya tawanan atau semisalnya, nah taruhan apa taruhan atau semisalnya maka dilarang. Paham ya? Dilarang na barakallahu fikum seperti itu. Insyaallah contoh-contohnya besok ya karena masih panjang penyebutannya. Wassallallahu alaihi wasallam. alamin.